Dan insya Allah Ta'ala pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang baru dari kitab Salah. Itu bab fi adabil masyi ila salah. Bab adab seseorang ketika akan mendatangi salat. Ketika akan melaksanakan salat. Nah. Dan di sini Syekh Saleh hafizahullah taala akan menyebutkan beberapa adab-adab yang perlu kita perhatikan. Nah, karena adab itu bukan hanya ketika sholat saja, tapi ketika akan melaksanakan sholat, akan berangkat untuk sholat itu ada adab-adabnya. Sebagaimana di dalam hadis yang nanti kita akan sebutkan. Nah. Qala hafizahullah ta'ala babun fi adabil masyi ila salat. باب في آداب المشي ila salah berangkat ketika akan melaksanakan salat qala ayyuhal muslim innaka bihajatin massah إلى معرفة الآداب المشروع مشروعة التي تسبق الصلاة Berkata Hafizahullah Ta'ala ayuhal muslim Innaka bihajatin masa Sesungguhnya engkau Sangat membutuhkan Bihajatin masa Artinya sangat membutuhkan ila ma'rifatil adabil masyru'ati allati تسبق shalah ila ma'rifah yaitu pengetahuan-pengetahuan tentang adab-adab yang disyariatkan allati tasbiqus shalah sebelum engkau akan melaksanakan salat isti'dadan laha mempersiapkan diri akan melaksanakan sholat. Lianna sholat ibadatun azimatun yanbagi ayasbiqaha isti'dadun wa tahayyu'un munasib dikatakan Allah ta'ala karena sholat adalah merupakan ibadah yang agung azimah bagi ayat yasbiqaha isti'dad sepatutnya seseorang sebelum melaksanakan sholat persiapkan dirinya isti'dad wa tahayyu wa tahayyu munasib Tahayyu itu mengatur. Nah, mengatur. Ketika akan berangkat sholat, mengatur. Buang air kecil dulu. Kalau mau buang air besar, buang air besar dulu. Nah, hilangkan sesuatu yang bisa menghilangkan kekhusyuan dalam sholatnya. Seperti dalam hadis Nabi Sallallahu Wasallam, لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع أخبثان. Tidak sempurna seseorang sholat apabila makanan sudah dihidangkan. Dan juga tidak sempurnanya sholat dia menahan dari dua kotoran sehingga atur jadwalnya. Nah, munasib yang pas. Lianna tayyib liyadkhul al-muslim fi hadhihi al-ibadah ala ahsani hayat agar seorang muslim memasuki ibadah ini ibadah salat dengan ahsani hayat. Nah, dengan kondisi yang terbaik. Nah, dengan kondisi yang terbaik. Yani atur waktunya. Persiapkan dirinya. Nah, sebelum sholat, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, persiapkan semuanya pada pagi hari misalkan sholat subuh gosok gigi dulu. Nah, kemudian buang air kecil, buang air besar. <clears throat> Karena pada waktu itu kebiasaan kebanyakan itu waktu-waktu yang di sana perut yang makanan yang kita makan hari kemarin atau malam kebanyakan dicernanya itu pada pagi hari pada pagi hari nah, sehingga ketika sholat subuh buang dulu kotorannya buang dulu kotorannya nah, agar jangan ketika sholat subuh baru dia tahan nah, akan keluar nah, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan tidak sempurna sholatnya apabila dia menahan dari dua kotoran. Wa qala taala fa idza masyaita ila al-masjid lituaddi as-salah ma'a jama'atil muslimin falyakun dhalika bisakinah wa waqar. Nah. Apabila engkau berangkat berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan salat ma'a jama'atil muslimin bersama kaum muslimin falyakum dalika bisakina wa waqar maka datangilah salat dengan sakinah wa waqar sakinah dengan tenang waqar dengan dengan sopan sebagian para ulama menyebutkan sakinah wa waqar itu sama artinya sama Artinya tenang. Sebagian para ulama membedakan. Nah. Dan Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala di sini dibedakan. Apa itu sakinah? Apa itu waqar? Di sini dibedakan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Nah. Dan mereka yang mengatakan bahwa sakinah wa waqar itu sama sama saja mereka mengatakan bahwa wakor itu mimbab takkid, penekanan. Bisa kina wakor dengan tenang dan betul-betul tenang. Penekanan, taukid. Mereka yang mengatakan sama. Sakinah dan wakor, artinya sama. Mereka yang mengatakan artinya sana sama bahwa wakor itu penekanan. Sakinah tenang, wakor dan betul-betul tenang. Dan Syekh Saleh Fauzan di sini membedakan. Nah, beliau mengatakan uh, wasakina Ma'ana di sakinah hiya at-tumanina wa ta'anni fil masyi. As-sakinah itu tumanina. Dia mendatanginya dengan tenang. Wa perlahan-lahan di dalam al-masyi berjalan tidak terburu-buru. Nah, ini jalan cepat. Kalau jalan cepat itu terburu-buru. Nah, bahkan dikatakan oleh para ulama bahwa mendatangi sholat secara terburu-buru itu bisa menghilangkan kehusuan ketika sholat. Berbeda dengan seseorang yang mendatangi sholat dengan dengan, dengan tenang, sakinah wal tenang. Nah, kalau orang terburu-buru Nah, datang buru-buru, wudhunya buru-buru. Bahkan jalan cepat. Ketika dia sholat, nafasnya kan eh, seperti orang kecapean. Nafasnya seperti orang kecapean. Datang dengan terburu-buru ketika sholat, Allahu Akbar. Capek. Terburu-buru dia. Nah. Dan ada hadisnya Nabi SAW nanti mengatakan apabila kamu mendatangi salat fa'atuha wa antum sakinah. Wal waqar nah. dan mana dari waqar yaitu ar ranaza wal hilm wa al basar wa الصوت وقلة wa Dikatakan oleh Hafidhullah taala wal waqar baik e, makna dari waqar ar-ranazah. Afwan, al-waqar ar-razanah. Ar-razanah yaitu baik tingkah lakunya Sebagaimana yang tadi kita sebutkan sopan. Baik. Tingkah lakunya. Ini mana dari Rozana. Berbeda dengan Sakinah. Sakinah mendatangi perlahan-lahan. Rozana yaitu baik tingkah lakunya. Ketika berjalan menuju ke masjid, baik tingkah lakunya tadi ada orang lain lewat depannya ucapkan salam, assalamualaikum. Nah, ini tiga laku yang baik. Nah, ada duri di jalan misalkan, singkirkan durinya tadi. Agar orang yang berjalan di belakang dia tidak terkena duri. Nah, ini termasuk dari tingkah laku yang baik di dalam berjalan menuju ke ke masjid. Dan pahalanya besar sekali. Jangan kalian anggap bahwa perkara yang kecil itu pahalanya kecil. Pahala yang kecil, apa perkara yang kecil tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu besar sekali. Dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa Nabi SAW melihat seseorang yang bersenang-senang di surga, gembira. Kemudian Nabi SAW melihat apa amalan yang dia telah perbuat sehingga dia gembira berada di surga. Ternyata ketika Nabi SAW melihat amalannya, dia menyingkirkan duri yang di jalan. Sehingga ketika seseorang meniatkan ikhlas, menyingkirkan duri di jalan, mendapatkan pahala. Rasulullah melihat orang yang bersenang-senang dalam surga. Tadi, karena dia menyingkirkan duri yang berada di jalan. Nah, dan juga jangan kalian anggap suatu perkara yang dianggap remeh, padahal itu dosa. Sebagaimana Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, seorang perempuan masuk ke dalam neraka dikarenakan dia tidak memberi minum binatangnya, kucingnya. Ya. Dibiarkan begitu saja. Tidak kasih makan, tidak kasih minum. Akhirnya mati. Nah, dan dalam hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan bahwa dimasukkan seorang perempuan dikarenakan dia tidak memberi makan binatangnya. Sehingga seseorang apabila dia mempunyai binatang, ya siap-siap untuk merawatnya. Jangan biarkan begitu saja. Burung disangkar, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai mati, dosa dia. Kalau emang tidak sanggup untuk memelihara, ya lepaskan. Biarkan dia cari makan sendiri. Sudah dikurung, tidak bisa cari makan keluar. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Sampai mati, dosa dia. Nah, sehingga jangan anggap perkara yang kecil, yang kalian anggap remeh, padahal itu dosa. Nah. Taib. Wal waqar ar-razana wal hilm. Hilm itu santun. Wa ghabbul basar Ketika mendatangi masjid akan salat ghabul basar. Tundukkan pandangannya. Nah, dan menundukkan pandangannya bukan hanya ketika akan mendatangi masjid. Itu di mana saja. Tundukkan pandangan kalian. Sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Kulil mu'minin" Katakanlah kepada orang-orang mukmin, untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Nah, tundukkan pandangan mereka karena itu lebih lebih baik untuk kepada mereka. Berbeda dengan seseorang yang tidak menundukkan pandangannya melihat kepada sesuatu yang haram. Maka ini perlu di, dijaga. Nah. Wa saud ketika mendatangi sholat khafdus saud perlahankan suara dia jangan teriak-teriak misalkan nah wakilatul iltifat nah qillatul iltifat yaitu jangan memperbanyak melirik tapi sedikit lirik sana lirik sini kenapa tujuan dia ke masjid lagi jalan lihat wah apa itu lihat sana kemari apa itu sehingga ke masjidnya telat dilihat ada apa itu rame-rame ada apa itu ada apa itu sehingga di sini sebutkan ketika akan mendatang ke masjid tulis itifat karena tujuan dia adalah ke masjid jangan sampai tujuannya tadi terhambat وقال حفظه الله تعالى وقد ورد في صحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة وفي لفظ إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السقينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وروى الإمام المسلم قال إن أحدكم إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في الصلاة Waqad warada fi sahihain dari hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ida uqimatish shalah apabila salat dilaksanakan dalam lafaz yang lain apabila mendengar iqamah famshu wa alaikumus sakinah datangilah dan kalian dalam keadaan sakinah, tenang. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapatkan maka salatlah. Wa ma fatakum fa'atimmu. Wa ma fatakum apa-apa yang luput maka sempurnakanlah. rawal Imam Muslim qala Inna ahadakum idza kana ya'minu ila shalah fa huwa fi shalah Ah, apabila di antara kalian karena ya'minu ila shalah apabila kalian berniat menuju salat maka ia berada pada salat tersebut. Nah. Hadis sini menunjukkan tentang adab-adab seseorang ketika akan mendatangi masjid ketika akan sholat. Nah. Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Idza uqimatis salat atau sami'tumul iqamah, famshu 'alaikumus sakinah." Datangilah dengan dengan tenang. Nah, jangan terburu-buru. Jangan takut kalian akan luput salatnya. Nah, tentunya seseorang ketika akan mendatangi salat harus diatur sebelumnya Jangan tenang. Oh tenang saja. Belum komat, tenang. Imam nanti belum datang, tenang, tenang. Ini meremehkan. Nah, akan tetapi atur waktunya sebelumnya. Sebagaimana pembahasan yang pertama tadi kita sebutkan. Nah, dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidhahullah Ta'ala isti'dadun watahayu amunasib munasib. Mempersiapkan dan atur waktu dengan pengaturan yang pas. Nah, pengaturan yang yang pas. Jangan nanti gampang, sebentar lagi lain sebagainya. Padahal dia dalam keadaan santai. Tapi atur waktunya. Nah, Famsu alaikum sakinah. Datangilah dan dia kalian dalam keadaan sakinah. Ini merupakan adab seseorang mendatangi akan sholat. Nah, وليكن خروجك أيها المسلم إلى المسجid mubakkiran وليكن dan ketika kamu keluar ayuhal muslim ke masjid mubakiran sedini mungkin litutrika takbiratul ihram agar engkau dapat mendapatkan takbiratul ihram bersama imam wa tahdura shalah ma'al jamaah min awwaliha dan engkau bisa hadir salat berjamaah di awal waktunya wa qarib baina khutaka fi mashika ila shalah Waqarib ketika mendatangi melangkahlah dengan perlahan-lahan. Fi masyika ila salah. Ini pendekkanlah. Alaba Allah. Pendekkanlah langkahnya. Kenapa? Dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan, litaqtura hasanatuka untuk memperbanyak kebaikan-kebaikanmu. Karena di dalam hadis Nabi Rasulullah sebagaimana sini akan sebutkan, semakin banyak seseorang melangkahkan kakinya ke masjid, maka semakin banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan Nabi Rasulullah mengatakan, afdolnya sholat seseorang adalah yang rumahnya jauh. Kenapa? Karena rumahnya jauh banyak langkahnya. Akan tetapi jangan menjadikan alasan rumahnya jauh tapi sering terlambat. Kenapa telat? Rumahnya jauh, Ustaz. Sahabat Ansar, eh, sahabat Nabi sallallahu wasallam dikatakan bahwa ada dalam seorang sahabat Nabi sallallahu wasallam dari Ansar yang dikatakan oleh sahabat yang lain tidak ada rumahnya yang lebih jauh dari masjid dari dia rumahnya dan dia belum pernah telat salatnya. Sehingga ada salah seorang mengatakan, "Ya fulan, bagaimana kalau engkau ketika kamu datangnya salat memakai kendaraan himar?" Nah, agar engkau bisa mendatangi salat dengan cepat atau yang lainnya dan dikatakan oleh sahabat Ansor tadi mengatakan saya ingin langkahku ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berita ini sampai kepada Nabi sallallahu wasallam. Dan Nabi sallallahu wasallam mengatakan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan untukmu semuanya. Ini dalil menunjukkan ikrarnya Nabi sallallahu wasallam kepada salah satu sahabatnya yang rumahnya jauh dan niatnya ingin memperbanyak langkah. Nah, dan juga dikisahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Wasallam satu kelompok yang akan pindah dekat dengan masjid sudah niat akan pindah dinasehati oleh Nabi Shallallahu Wasallam Nabi mengatakan tetaplah di rumah-rumah kalian, di tempat-tempat kalian. Sesungguhnya langkah-langkah kalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika pergi dan juga ketika pulangnya. Sehingga yang dicatat bukan hanya pergi saja, tapi pulangnya juga sama. Sehingga kelompok tadi yang asalnya akan pindah rumah yang dekat masjid, mereka batalkan pindahnya. Kenapa? Sebagaimana yang telah dinasihati oleh Nabi Alaihi Wasallam. Nah, akan dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. وفي صحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة anhu biha khatiyah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tawadda ahadukum fa, wudhu ahsanul Apabila di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, membaikan wudunya, Thumma kharaja ilal masjid. Kemudian dia keluar. Menuju ke masjid. Lam yakhtu khutwatan. Illa rufi'at lahu biha darajah. Dan tidaklah dia melangkahkan kakinya ke masjid. Illa rufi'at lahu biha darajah. Kecuali akan Allah akan mengangkat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu biha khati'ah dan akan dihilangkan akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu langkah. Kalau rumahnya jauh dia melangkahkan kakinya ke masjid. Salat lima waktu. Berapa langkah yang telah dia langkahkan menuju ke masjid. Baik ketika pergi dan juga ketika pulang. Tentunya banyak sekali sehingga ini merupakan keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tadi jangan menjadikan alasan rumahnya jauh dan sebagainya. Sehingga atur. Sebagaimana pembahasan di awal diatur waktunya. Nah, kira-kira jam berapa ini nyampe ke masjid diatur. Kalau rumahnya ada jauh ya sebelum-sebelumnya berangkat. Nah, agar tidak telat menuju ke ke masjid. Nah. Wa qala hafizahullah taala faida wasalat faida wasalat bab al masjid. Apabila engkau telah sampai ke pintu masjid, faqaddim rijlakal yumna inda dukhul, maka dahulukan kaki yang kanan ketika engkau memasuki masjid adab memasuki masjid itu ada adab-adabnya. Yang diantaranya ini, yaitu dahulukan kakimu yang kanan. Kenapa kita mendahulukan kaki yang kanan? Karena ketika memasuki tempat masjid ibadah, maka dahulukan dengan anggota tubuh yang baik. Dengan dalil bahwa Nabi Alaihissalam kana yu'jibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih min hadis iman dari hadis siapa hadis iman karena Rasulullah SAW yu'jibu tayammun sering lewat dulu Disman Hah? kelas 2. Mana kelas 2? Karena Rasulullah karena Rasulullah SAW yajibu tayammun. Ada di Ummatul Hakam Hadis iman. Kelas 3. Hadis Aisyah. Karena Rasulullah SAW yajibu tayammun menyukai mendahulukan yang kanan. Fi tarajulihi. Tarajulihi itu bersisir Bersisir berhias itu sesuatu yang baik. Karena Rasulullah karena Rasulullah sebagaimana dalam hadis Inna Allah tayyib uh, dalam hadis bahwa Inna Allah tayyib la dalam hadis bahwa suatu kebaikan apa sesuatu yang indah-indah itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, keindahan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan memakai sendal mendahulukan yang kanan. Kenapa? Agar terhindar dari kotoran. Ini sesuatu yang baik. Watuhurihi bersuci, mandi, mandi janabah, berwudu. Nah, ini kulihi dalam setiap urusan, dalam urusan yang baik-baik. Nah, memberikan dengan yang kanan. Jangan ngasih ke orang dengan tangan yang kiri. Nih ambil. Jangan. Nah, tapi dengan tangan yang kanan. Karena ini sesuatu yang baik. Berbeda dengan sesuatu yang kotor. Maka pakai yang kanan. Tangan kanan ataupun kaki kanan. Contohnya ketika berwudu. Memasukkan air ke mulut. Kemudian ke hidung dengan tangan kanan. Mengeluarkan dengan tangan kiri. Kenapa mengeluarkan dengan tangan kiri? Karena dia akan mengeluarkan kotoran yang berada di hidungnya. Mengeluarkan kotoran. Nah, buang air kecil, buang air besar, bersihkan dengan tangan kiri. Kenapa? Kotoran. Nah, akan tetapi sesuatu yang baik dengan yang kanan. Masuk ke kamar mandi, ke WC. Karena sebagaimana kita ketahui, WC adalah tempatnya syaitan tempat kotor, tempat seseorang buang hajatnya. Sehingga dahulukan kaki yang kiri. Sedangkan ke masjid dahulukan kaki yang kanan. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas mengatakan minas sunnah. Termasuk dari sesuatu yang sunnah. Minas sunnah, idza dakhalta masjid fabda birijlika al-yumna. Wa min as-sunnah idza kharajta min al-masjid fabda' bi rijlika al-yusra. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan minas sunnah. Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam apabila mengatakan minas sunnah yang dikatakan apa? Sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti termasuk dari yang disyariatkan ada ketika seseorang memasuki masjid, fabda berijlikal yumna, maka dahulu ya dengan kakimu yang kanan. Wa idza kharajta, apabila engkau keluar, fabda berijlikal yusra, maka mulai dengan kakimu yang kiri. Nah, dimulai dengan yang kanan, diakhiri dengan yang yang kiri. Nah, juga sama seseorang ketika memakai sendal. Dahulu dengan kanan memakai. Ketika akan dilepas kiri. Lepas kiri kemudian setelah itu kanan. Nah. Ini merupakan adab-adab. Nah. Insya Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. نقتفي لهنا سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.